kharijin minal masjid datang di saat khutbah di tempat yang di luar bagian daripada masjid. Berarti masjidnya penuh ini ya. Biasanya masjidnya penuh kalau khutbah, kalau jumatan. Atau mungkin tidak penuh tapi ini kepingin di luar sholatnya, tidak mau di mas karena sudah bosan di masjid mungkin. Lam tajus lahu tahiyyat. Maka tidak boleh baginya melakukan sholat tahiyatul mas Ya, ini sudah kita singgung kemarin ya. Nah, boleh ini. Wala ghairuha minas salawat mutlaqan. Begitu juga tidak boleh salat-salat yang lain. Apalagi artinya. Sana kita katakan yang dikecualikan hanya salat tahiyatul masjid. Itu bagi yang masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam masjid. Bukan yang ada di dalam masjid, bukan ya. Jadi kalau seseorang sudah ada di dalam masjid, sudah duduk di dalam, kemudian khotib khutbah, dia bangun untuk sholat, boleh apa enggak? Mau sholat tahiyatul masjid, boleh apa enggak? Karena sudah doh, tahiyatul masjid yang baru masuk. Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah ada di dalamnya, sudah duduk dari tadi. Yaitu sudah tidak boleh untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi artinya kalau ada yang bangun, kemudian sholat, padahal khotib sudah memulai khutbah atau sudah duduk di atas mimbar, berarti jelas-jelas sholat orang tersebut tidak tidak sah dan haram hukumnya. Nah, kecuali kalau dia baru datang dari luar masuk ke masjid di saat khotib membaca khutbah, kemudian dia sholat, ini baru kita katakan boleh. Yang penting sholatnya berapa rakaat? Kalau empat rakaat, nah boleh. Oh ini empat rakaat untuk mengkodok sholat isya tadi malam malam Jumatnya sholat isanya ndak sengaja lagi ndak sholat isya. Berarti hukumnya sholatnya tetap tetap hukumnya tidak sah, hukumnya ha, haram walaupun. Jadi tidak boleh dengan alasan apapun. Kalau sudah melebihi dua rakaat. Oh tahiyatul masjid. Nah boleh tahiyatul masjid ketika itu ya. Kecuali dengan hanya dua rakaat. Padahal tahiyatul masjid sebenarnya boleh lebih dari. Kita masuk masjid mau sholat tahiyatul masjid empat rakaat boleh. Tidak dibatasi rakaatnya yang dibatasi minimalnya minimal dua jadi kalau maksimalnya tidak dibatasi boleh lebih dari dua sepuluh boleh dua puluh seribu ya itu masjidnya juga boh yang penting dengan satu kali tak takbir satu kali salam Lam tajus lahu tahiyatu walau ghairuha min salawat mutlaqan walau qada'an bahkan walaupun salatnya dia ketika itu salat yang Sami al khutbata aula baik dia ketika itu mendengar khutbah atau bi khilaf dakhilil masjid. Ya, yang dikecualikan bagi orang yang masuk falahu rakaatan. Maka baginya boleh sholat dua roh. Sawaun nawabihima tahiyata faqat. Baik ketika dia itu ketika dia sholat masuk masjid ya. Kemudian dia takbiratul ihram sholat dua rakaat niatnya dia ketika itu niat tahiyat Au ma'ar Atau dia niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat rotiba ini kobliatul jum. Cuma awi rotiba ba'daha. Awi rotiba wahdaha. Bahkan dikatakan di sini bahkan walaupun niatnya ketika itu hanya niat kobliatul kobliatul Jumat liwujud surat tahiyah al-mani'ah min hati min hati hurmatin masjid ma'asuguti ditolak Kenapa kok boleh sholat niat qabliyatul jum'ah. Padahal tidak niat tahiyatul karena dikatakan di situ sudah ada bentuk daripada sholat yang dianjurkan ketika seseorang masuk. Jadi karena intinya seseorang ketika masuk masjid itu hendaknya dia memuliakan masjid. Menghormati masjid. Dengan apa menghormati dan memuliakan masjid? Dengan sholat. Kalau kita bertemu dengan orang muslim, kemudian kita Dianjurkan menghormati orang yang kita temui di jalan. Dengan apa kita menghormatinya? Ya, dengan salam. Assalamualaikum. Berarti kita menghormati. Ya kan? Kalau kita ke Mekah, kemudian kita masuk Masjidil Haram, kita hormati Masjidil Haram dengan apa? Dengan toh. Oh, sekarang kalau kita masuk masjid, kemudian kita sholat niatnya qobliyatul Jum'ah, dikatakan di sini tidak masalah. Yang penting dia sholatnya dua rokaat karena dianggap menggugurkan kesunahan sholat tahiyatul wa illam yahsul sawabuha hinaidin walaupun ketika itu dia tidak mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid lakin yazamuhu tahfifuna urfan tapi dia ketika itu harus meringankan sholat tersebut tidak boleh diperpanjang yang keempat, qala Abu Hanifah wa Malik la, la tusannu tahiyat li dakhilin masjid ba'da julusil khatib bal yukrahu lahu dzalik. Sudah kita ketahui bahwasanya madhab kita madhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bahwasanya yang masuk masjid di saat khotib sudah mulai membaca khutbah maka dianjurkan untuk sholat dua rakaat tahiyatul mas walaupun khotib sudah membaca khutbah ini mazhab Syafi'i tapi dikatakan di sini kalau mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Malik tidak perlu sholat tahiyatul masjid tapi langsung langsung do, duduk. Kalau sholat hukumnya apa? Hukumnya makruh. Bal yukrahu lahu zalik hukumnya mak. Jadi makruh menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Selanjutnya minal awqat al-muharramah ba'da sholatil asar adaan. Nah, sekarang sudah kita memasuki pembahasan waktu-waktu yang diharamkan sholat di waktu-waktu tersebut atau dimakruhkan dengan karoha tahrim di waktu-waktu tersebut dan kesimpulan daripada waktu-waktu tersebut ada lima ada lima waktu yang dimakruhkan karoha tahrim atau dengan singkat kita katakan diharam diharamkan di waktu-waktu tersebut untuk melaksanakan sholat tertentu tiga daripada waktu-waktu tersebut berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Dan dua berkaitan dengan pekerjaan. Yang berkaitan dengan waktu adalah pertama ba'da ba'dal yang pertama kita katakan ba'dal ba'da tulu'is ba'da tulu'is samas ba'da tulu'is setelah terbitnya mata ila mata ila irtifaiha sampai matahari itu naik qadra rumhin setinggi tombak setinggi tombak jadi kalau subuh sudah habis waktunya ini ya misalnya setengah enam subuh sudah habis waktu setengah enam subuh habis waktunya berarti itu adalah tuluus samas. Karena apa? Karena subuh habis waktunya dengan turus samas dengan terbitnya mata matahari. Ketika matahari terbit, maka ketika itu waktu sholat subuh menjadi ha, habis. Nah, di saat waktu subuh keluar, maka di saat itu waktu yang haram dimulai. Ketika subuh, waktu subuh keluar berarti masih tidak boleh sholat sunnah. Sampai kapan? Sampai matahari itu itu kan hanya terbit. Terbit di sini waktu subuh keluar cukup walaupun sebagian daripada matahari yang nampak, yang terlihat. Ya, kalau kita kan di sini kan tidak bisa secara langsung ketika terbit matahari, kita tidak bisa melihat secara langsung kan karena tertutupi bangunan, gunung dan lain sebagainya. Tapi ada tempat-tempat tertentu kan kita bisa lihat matahari terbit itu. Namanya sunrise ya kan. Kalau tidak salah ya. Kalau matahari terbenam, sunset ya. Bukan sunlight ya. Itu kalau di kamar mandi baru. Jadi ketika matahari terbit, maka di saat itu sudah dianggap keluar waktu sholat subuh. Bahkan walaupun matahari itu muncul hanya sebagian. Lingkaran matahari itu terlihat hanya sebagian. Bahkan walaupun sebagian kecil. Sudah terlihat lingkaran matahari. Kalau kita di laut, terlihat lingkaran matahari, maka di saat itu berarti sudah habis waktu sholat subuh. Subuh. Nah, matahari itu kan terus naik, terus naik, terus naik. Terlihat link sebagian lingkaran awalnya, kemudian sepertiganya, separuhnya, dua pertiganya, sampai terlihat sempurna. Dan setelah terlihat sempurna berarti belum menjadi halal, belum boleh melakukan sholat sunnah, belum boleh. Sampai kapan? Sampai naik. Terus matahari setelah terlihat lingkaran sempurna, lingkaran matahari sempurna terlihat, tetap, akan naik kan? Di atas laut lah kita misalkan, tetap akan naik, akan naik, akan naik. Nah, sampai naiknya seberapa jauh, seberapa tinggi? Qadar rumuh. Setinggi tom. Jadi kita punya tombak, kita tancapkan di situ. Kalau sudah setinggi tombak, berarti sudah keluar waktu yang haram dan boleh bagi seseorang melakukan sholat sun sunnah. Jadi nanti kalau kita ingin tahu ya bawa tombak, pergi ke laut, ke pantai, kan susah itu. Nah intinya, intinya yang penting setelah waktu sholat subuh sekitar 16 menit. Sampai 16 menit setelah terbit matahari, itu baru kita boleh sholat sunnah. 16 menit setelah keluar waktu sholat subuh atau setelah terbit mata Kenapa kok kita katakan 16 menit? Karena satu tombak, setinggi satu tombak, tinggal dikali 4 berapa? 16. Satu derajat 4 menit. Satu tombak, setinggi satu tombak, 4 derajat. Berarti 16 men. Jadi kalau kita tahu misalnya tepat jam 5.30 itu keluar waktu sholat subuh terbit matahari. Berarti kapan boleh sholat sunnah? Berarti jam 6 kurang Jam 6 kurang berapa? Kurang 14 men kurang 14 menit. 16 menit. Nah, itu sudah boleh untuk melakukan sholat sun. Jadi kalau apalagi kalau sudah jam 6 itu sudah boleh. Kadang-kadang orang masih ragu, jam 6 ini boleh apa enggak? Boleh, sudah jelas itu. Kalau sholat eh, terbit matahari setengah 6, ya jam 6 sudah pasti boleh. 16 menit setelah terbit matahari sudah boleh sholat sun. Nah, ini waktu yang pertama. Dan waktu yang kedua adalah ba'dal isfirar, isfirar samas ilal huruf. Setelah muncul warna kekuning-kuningan di matahari. Ya, ketika menjelang maghrib itu kita bisa melihat di matahari itu warnaku isfirar Warna kuning ini Berarti menunjukkan sudah masuk waktu yang diharamkan kita sholat sunnah. Sampai kapan? Ilal huruf. Sampai ter, sampai terbenam mata hari. Ini waktu yang kedua. Dan yang waktu yang ketiga, yang ketiga adalah waktu istiwa. Waktu is apa istiwa? Apa istiwa? Hah? Kaunu sama fi wasatis sama. Adanya matahari di tengah-tengah langit, persis di tengah-tengah langit. Matahari persis di tengah-tengah langit. Itu berarti waktu istiwa. Karena matahari kan terbit dari mana? Terbit dari timur. Ya, terus berpindah sampai ke arah barat. Kalau suatu waktu kita melihat matahari kok terbitnya dari arah barat. Berarti itu sudah kiamat. Hari itu kiamat berarti hari itu. Itu kiamat. Kok terbit dari barat? Nah, berarti kiamat. Siap kita melihat keadaan hari. Nah, jadi selama matahari masih ter, terbitnya dari arah timur, masih kita bisa tenang ya. Taubat masih diteri, terima. Kalau sudah terbit dari arah timur, dari arah barat, sudah tertutup pintu untuk bertau Toban. Ketika terbit dari arah timur terus menuju ke arah barat sampai tengah tengah langit persis itu waktu yang is istiwa. Kalau sudah melewati tengah langit itu waktu za, zawal namanya berarti masuk waktu sholat duhur. Istiwa belum masuk waktu sholat duhur. Jadi harus matahari harus sudah condong ke arah barat. Kalau sudah melewati pertengahan langit dari arah timur ke arah barat, berarti itu sudah masuk waktu sholat duhur. Itu waktu sholat duhur. Nah, ketika persis belum masuk, dan itu namanya waktu istiwa. Dan di saat itulah yang diharamkan sholat sun. Jadi itu waktu yang hanya sebentar, sedikit aja. Tidak, tidak lama, sedikit. Dan kita tidak tahu. Kita biasanya ya, tidak bisa mengetahui karena sangat singkat waktu yang karena matahari terus jalan. Nah, ini waktu yang ketiga. Ini diharamkan di waktu tersebut untuk sholat sunnah kecuali di hari Jum Jumat waktu istiwa ya. Kemudian ada dua waktu yang berkaitan dengan fiil yaitu ba'da sholat subuh habis sholat subuh. Jadi kalau kita sudah sholat subuh berarti tidak boleh lagi kita sholat sun sunnah. Sampai kapan kita tidak boleh sholat sunnah? Sampai matahari terbit dan tinggi setinggi tom. Nah jelas ya. Jadi kalau habis sholat subuh, itu waktu yang haram karena apa? Karena kita selesai sholat subuh. Tapi kalau sudah terbit matahari, ya haramnya karena apa? Karena ba'da tulu'is, karena ba'da tulu'is sama karena setelah terbitnya matahari. Nah, ba'da subuh berkaitan dengan pekerjaan. Jadi kalau misalnya dia sholat subuhnya di awal waktu, ya semenjak dia sholat sudah tidak boleh sholat sun. Dia sholat subuhnya jam 4, berarti dari jam 4 sudah tidak boleh sholat sunnah. Dia sholat subuhnya jam 5 seperempat, baru jam 5 seperempat dia tidak boleh sholat. Yang penting selesai sholat subuh, tidak boleh lagi dia sholat sunnah. Yang kedua adalah sholat ah, ba'da fidil asar, setelah sholat asar. Jadi setelah sholat asar selesai, mau sholat asar di awal waktu, mau sholat asar di akhir waktu, maka di saat itu kita tidak boleh sholat sunnah. Bahkan kalau kita sholat asarnya akhir, sudah ada warna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan di langit, berarti di saat itu haram melaksanakan sholat sunnah karena dua sebab. Eh, kalau kita sudah sholat asar ya, Pertama karena kita sudah sholat asar dan kedua karena adanya kekuning-kuningan atau kemerahan di lah. Nah ini kesimpulan waktu-waktu yang diharamkan di waktu tersebut sholat sunnah. Nah term di sini melanjutkan pembahasan yang kita sebutkan barusan. Minal awqat al-muharramah ba'da sholatil asar. Kita sudah sebutkan barusan. Termasuk waktu yang diharamkan adalah setelah selesai sholat adaan itu kalau sholat asarnya adaan berarti kalau misalnya ada orang yang tidak sholat asar sampai malam hari apa dia di malam hari boleh tidak boleh sholat sunnah padahal dia belum sholat ya boleh apa tidak boleh boleh kalau dia setelah selesai sholat asar tapi sholat asarnya selesainya malam hari jam 12 malam lo kok bisa karena dia kodok setelah sholat asar kodoan jam 12 malam, boleh apa tidak sholat sunnah? Lu katanya habis sholat asar tidak boleh. Kalau, kalau ada, an. Walau kanat majmu' tamat. Ada orang yang musafir. Boleh jamak takdim. Jadi asarnya ditakdim ke waktu A, ke waktu do. Setelah sholat duhur dan sholat asar takdiman, boleh apa tidak sholat sunnah? Boleh apa tidak? Boleh. Kok boleh ya? Oh, boleh. Bukannya boleh apa boleh? Masih boleh aja. Kalian musafir. Kemudian takdim duhur sama sama asar. Selesai sholat asar, sholat sunnah. Boleh. Boleh, tidak boleh, tidak jelas ya. Berarti hukumnya tidak <laughs> boleh ya. Ya sebenarnya itu waktu yang diharamkan termasuk ba'dal asar walaupun majmu'ah takdiman walaupun di jamak tak takdim. Jadi tetap hukumnya tidak boh. Padahal masih siang itu. Masih waktu doh tapi jamak takdim asalnya di jamak takdim tetap setelah sholat asar tidak boleh sholat sunnah tapi nanti ada pengecualian bukan semua sholat sunnah yang diharamkan jadi ada sholat-sholat sunnah yang tidak diharamkan bukan semua sholat sun <clears throat> termasuk yang tidak diharamkan adalah sholat rawatib qobliyah dan ba jadi tidak diharamkan biasanya kalau kita musafir takdim duhur dengan asar habis sholat asar kita mau sholat rawatib Kan belum itu. Berarti relatif apa yang belum? Ba'diyah duhur belum. Qobliyah asar bel. Nah, kita boleh melakukan sholat-sholat tersebut setelah sholat asar. Boleh apa enggak? Ya, kenapa kok enggak boleh? Bukan karena, oh ini kan takdim. Kalau asarnya takdim, maka hukumnya boleh. Tidak. Ya, walaupun takdim sebenarnya tidak, tetap tidak boh. Tapi karena sholatnya. Jadi bukan semua sholat yang diharamkan tapi ada sholat-sholat yang tidak diharam. Ada sholat-sholat yang diharamkan. Apa sih sholat yang diharamkan nanti akan disebutkan. Nah, yang penting termasuk yang tidak diharamkan adalah sholat rawatib, qobliya, dan bak. Yang keenam, Dakara fi rahmatil ummah. Disebutkan dalam kitab rahmatil ummah. Kitab menyebutkan mazhab yang empat. Fikih yang disebutkan oleh mazhab yang empat. Disebutkan dalam kitab tersebut. Anna man shalla rak'atil fajr, man shalla rak'atayil fajri kuriha lahu tanaffulu ba'dahuma inda Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Barang siapa yang selesai sholat dua rakaat fajar, sunatul fajar ya. Kalian sholat kan? Sunatul fajar khairun minat dunia Khairun minat dunia wa mah. Sholat apa anda? Ya, lebih baik so. Kalian tinggalkan ke kehilangan uang satu juta dua juta mungkin kalian sedih kan susah apa enggak? Enggak susah. Kalau enggak susah nah doakan hilang semuanya uangnya <laughs> Jadi kalau misalnya kehilangan harta kita susah misalnya maka mestinya lebih harus lebih susah lagi kalau kita ketinggalan sholat rukatel karena itu lebih baik daripada dunia dan se dan seisinya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi nanti kalian punya mobil mewah, punya rumah mewah. Kalau dibandingkan dengan rokatul fajar, lebih baik mana? Betul apa enggak? Nanti jangan-jangan ada seseorang berarti datang melamar kalian, datang kepada orang tua kalian. anda mau menikah meminang. Nanti ini punya apa? Wah, anak punya dunia dan seisinya, bahkan lebih baik. Kok bisa. <laughs> Anak punya istiqomah rokatal. Jadi kalau misalnya di waktu subuh kita sholat rokatal fajar, maka hukumnya makruh melakukan sholat sunnah menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Ini yang termasuk waktu yang kita katakan makruh karohah Taruh apa? Tanzi. Setelah tulu'ul fajar sampai kita sholat suh, maka di waktu tersebut makruh sholat sunnah selain sunnatul fa karohat tanzi. Ini pendapatnya bukan hanya Imam Syafi'i termasuk juga Abu Hanifah dan Imam Waqala Malik la yukrah zalik. Imam Malik mengatakan tidak mak. Jadi menurut Imam Malik setelah kita <clears throat> sholat sunnatul fajar misalnya mau sholat hajat boleh mau sholat istikharah juga bu tapi mazhab yang tiga selain mazhab Imam Malik hukumnya hukumnya mak makruh ya kalau mau sholat hajat istikharah mau ada sholat wudhu dan lain sebagainya nanti di waktu sholat duha yang ketujuh launawa naflan mutlakon, qabla dukhuli waqtin min tilkal awqat setelah kita tahu lima waktu yang diharamkan maka jika ada seseorang yang Sholat dan niat sholatnya sholat nafilah mutlakoh. Berarti ini perlu dijelaskan sudah. Apa yang haram dan apa yang tidak haram di waktu-waktu tersebut. Yang haram <clears throat> di waktu-waktu tersebut sholat sunnah nafilah mut sholat sunnah nafilah mutlakoh dengan sholat sunnah zatu sabab muta'ah mutaakhir kita sholat ini kadang-kadang ada sebabnya, kadang-kadang ada waktunya, kadang-kadang tidak ada waktu, tidak ada. Sholat sunnah yang ada waktu-waktunya banyak. Sholat duha ada waktunya. Ya kan? Waktunya masuknya dengan ini, keluarnya dengan ini. Ya. Begitu juga sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Sholat witir ada waktunya. Sholat iya, terawih juga ada ada waktunya. Ada lagi sholat yang tidak ada waktunya tapi ada sebab sebabnya. Jadi kalau ada sebab boleh sholat. Nggak ada sebab nggak boleh sunatul wudhu. Sebabnya adalah kalau kita wudhu boleh sholat. Kalau nggak ada wudhu nggak boleh kita sholat. Begitu juga tahiyatul. Kalau kita masuk masjid, sebabnya masuk masjid itu. Kalau kita masuk masjid, boleh sholat tahiyatul masjid. Kalau kita tidak masuk masjid, tidak boleh sholat tahiyatul. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang satu sabab. Ada yang la sabab wala wagat. Tidak ada kaitan dengan waktu, tidak ada kaitan dengan sebab. Yaitu sholat nafilah mutlakah. Secara mutlak, sholat sunnah secara mut. Tidak terikat dengan sebab, tidak juga terikat dengan waktu. Nah inilah yang dilakukan oleh mereka yang sholatnya rajin. Ibadahnya rajin, sholat sunnah sampai seribu rokaat. Termasuk Imam Rabi al-Adawiyah, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, Imam Sayyidina Fagih Muqaddam, Sayyidi Ahmad al-Rafi'i Sayyidi Ahmad Ifai, Sayyidi Ahmad Al-Badawi banyak dan mungkin di antara kalian termasuk ada yang punya wirid istiqomah sholat seribu rakaat setiap hari misalnya <clears throat> jadi ah, sholat apa aja kalau misalnya seribu rakaat setiap hari karena sholat-sholat yang ada waktunya terbatas jumlah rakaatnya ter sholat duha terbatas 8 rakaat tidak boleh lah sholat terawih terbatas 20 rakaat tidak boleh lah Salat qobliyah ba'diyah jelas ini sudah dibatasi 4 rakaat, 2 rakaat, 4 dua ba'diyah qobliyah tidak ada tidak lebih daripada itu. Nah, jadi mereka sholatnya sampai 1000 rakaat sholat apa aja itu. sholatnya sholat nafilah mut Termasuk itulah sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra wal Mi'raj. Ketika malam Isra wal Mi'raj di mana sholatnya di saat itu? Di mana sholatnya? di Baitul Maqdis. Kiblatnya orang Islam sebelum adanya kah atau sebelum diperintahkan untuk menghadap kepada Ka'bah. Kiblatnya nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau kiblat Ka'bah kan kiblatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiblat nabi yang sebelum-sebelumnya adalah Baitul Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan tiba di Masjidil Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis maka di situ sudah menunggu ribuan para nabi dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bangun menghormati Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat Jibril mengantar Nabi Muhammad SAW ke tempat sholatnya imam dan kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi imam buat mereka. Di sini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW atas nabi-nabi yang lain juga atas malaikat-malaikat termasuk malaikat Jibril Gitu Ternyata yang jadi imam adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, sholat dua rakaat di saat itu Nabi SAW sholat dua rakaat. Sholatnya adalah sholat nafilah <clears throat> mutlakoh. Jadi yang diharamkan adalah sholat nafilah mutlakoh sama satu sabab muta. Jadi satu sabab tadi kita sebutkan sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya. Ada yang sebabnya mutakadim, ada yang sebabnya muta sebabnya ya. Kalau tahiyatul masjid sebabnya apa? Dukhulul masjid. Sebab sholat tahiyatul masjid adalah dukhulul karena masuk masjid. Kita masuk masjid dulu, kemudian sholat, apa sholat dulu baru masuk masjid? Nah, masuk masjid dulu baru sholat. Berarti masuk masjidnya mendahului sholat. Berarti itu satu sebab mutakot. Sunatul wudhu juga demikian. Kita wudhu dulu baru sholat, apa wudhu sholat dulu baru wudhu? wudhu dulu baru so Jangan belum punya wudhu sholat dua rakaat nanti. Sholat apa? sunatul wudhu. Terus memang wudhu tadi. Enggak sekarang mau sholat. Mau wudhu. Ya salah. Wudhu dulu baru. Berarti sholatnya satu sabab. Sholat hajat. Untuk mengharap hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Sholat dulu baru ada hajat. Apa hajat dulu terkabulkan baru sholat. Berarti sholatnya satu sabab. Untuk akhir istihara ya untuk meminta pilihan dari Allah Subhanahu <clears throat> Sholat dulu kemudian dapat pilihan dari Allah apa sebaliknya dapat pilihan dari Allah baru hmm, sholat dulu baru kemudian datang pilihan dari Allah Subhanahu berarti satu sebab sunnatul gatal tahu sunnatul gatal ya kalau seseorang mau dibunuh misalnya dihukum mati dianjurkan sebelum dihukum eh, barusan ini televisi kan ada yang dihukum mati itu karena narkoba ada 12 orang itu ditembak ya tembak mati ya itu enak itu bisa sempat sholat kalau kita matinya mendadak kan tidak sempat sholat ya kalau kalian matinya nanti sudah tahu misalnya mau mati jam sekian menit sekian hari sekian jadi 10 menit sebelumnya ngambil wudhu untuk sholat kakek melakukan sholat sunnah Sunahnya Sunatul ghaf. Mau apa enggak? Kok kalian langsung diam semuanya ini? Nah ini disunahkan ketika seseorang tahu akan dibunuh, maka sebelumnya dianjurkan untuk melaksanakan sholat dua rakaat. Nah pertanyaannya sholat ini satu sahabat akhir untuk kadem Sholat dulu baru dibunuh apa dibunuh dulu kemudian baru bangun sholat. Ya berarti satu sabab mutaakhir. Nah, yang haram zatu sabab mutaakhir. Kalau mutaqaddim tidak haram. Berarti ba'dal subuh salat tahiyatul masjid ba'da subuh atau ba'dal asar. Boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Boleh karena zatu sabab zatu sabab taqaddim. Mau sholat hajat ba'dal asar boleh apa tidak boleh? Hah? Karena satu sebab. Salat istikharah. Boleh apa enggak pada asar pada subuh? Nah, boleh ya. Satu sebab. Akhir Satu sebab mutaakhir <clears throat> bisa dihitung kok. Apa satu sebab mutaakhir? Salat istikharah, salat hajat, sunnatul ihram, sunnatul safar, sunnatul gatel. Itu ya sunnatul ihram ini mau niat haji atau mau niat umrah sebelum niat disunahkan sholat dua rakaat namanya sunatul sunatul ihram berarti sholat dulu baru niat sunatul safar sebelum safar kita dianjurkan sholat sholat nah, sholat dulu baru safar jangan safar dulu baru nah, kalau safar dulu baru sholat itu bukan sunatul safar tapi sunatul gudum minas gudum ini sampai tiba dari bepergian itu sholat sunnah juga sholat sunnah yang lain Nah, itu satu sabab mutaqaddim kalau kutu minas safar. Kalau hurut lis safar, keluar untuk berpergian. Ini suatu sebab muta'ah. Jadi sunnatul ihram, sunnatul safar ya. Kemudian sunnatul gatal. Sunnatul ya sunnatul eh, sunnatul ihram, sunnatul gatal, sunnatul safar wal hurut minal manzil. Sebenarnya ada lagi selain sunnatul safar, keluar ruh kalau kita keluar rumah itu dianjurkan sholat dua rakaat ya khurud minan manzir kemudian sunatul istikhara kemudian sunatul ha haja enam sudah itu sholat sunnah zatu sabab muta yang lainnya zatu sababmu sunatul eh, tahiyatul masjid sunnatul wudu mutaqaddim mutaqaddim kemudian sunnatul uh, qudum minas safar mutaqaddim sunnatul tawaf ba'da tawaf salat dua rakaat mutaqad kemudian apalagi sunnatul uh, zafaf setelah kita menikah salat sunnah dua rakaat nikah dulu baru salat jangan salat dulu baru <clears throat> dan yang lain-lain nah, makanya dikatakan di sini la tahrum fil awqat al muharramah salat zatil wakat tidak diharamkan di waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah yang zatul wakat yang ada waktu seperti apa yang ada waktunya ke sholat id sholat hari ada waktunya apa enggak kapan masuknya kapan keluarnya kapan masuk waktu sholat hari raya kapan masuk waktu sholat hari raya Hah? apa Mintu tulu'is dari semenjak terbitnya matahari sudah masuk waktu sholat hari tapi sunnah diundur sunnah diundur sekiranya ya sekiranya memberikan waktu kepada mereka untuk berkum kumpul atau datang ke masjid tidak terlalu banyak <clears throat> kemudian Salat satu sabab mutaqaddim tidak haram juga satu seperti apa? Katahiyatil tahiyat, salat tahiyat masjid wa sunnati tawaf mutaqaddim. Wa muqarin juga ada yang sebabnya berberangan. Salatil kusuf, gerhana matahari. Adanya gerhana itu menjadi sebab adanya salat kan gitu. Ketika kita salat gerhana ada sebelumnya atau ada setelahnya atau ada di saat salat. Ada di saat Berarti zatu sabab mukarin. Mukarin tidak haram. Ada yang mengatakan itu zatu sabab mutaqaddim karena adanya sebelum so, cuma itu berlanjut itu aja. Naam, intaharra iqa'a ikhwa min dzalik min dzalika fil awqat al muharramah. Iya. Kalau seseorang taharra, apa taharra? Bermaksud merencanakan, berkeinginan, meniatkan. Apa itu? Iqa'a syai'in Min zalika iqa'asa ini melakukan sesuatu, mengadakan sesuatu daripada hal tersebut, Ini melakukan sholat Artinya melakukan sholat yang diharamkan fil awqat eh, melakukan sholat yang tidak diharamkan, yang zatu sabab mutaqaddim atau zatu sabab mukha fil awqat al muharramah, di waktu-waktu yang diharamkan. Bi an iqa'ahu fihi min haisu innahu waqtun nuhya an yang sekiranya seseorang memang niat melakukan sholat di waktu tersebut, dan dia melihat bahwasanya itu waktu yang diharamkan sebenarnya sholat, tapi anak tetap anak melakukan sholat di waktu tersebut. Maka hukumnya, hukumnya menjadi haram, haruma walayan agit dan sholatnya menjadi tidak. Ini contoh ya, tahiyatul tahiyatul masjid ter, mestinya hukumnya boleh ba'dal asar, boleh ba'dal subuh karena satu sebab mutakad taslim. Tapi ada seseorang yang mengatakan anak kepingin sholat di waktu yang haram. Gimana ya caranya? Kepingin sholat di waktu yang haram. Oh caranya biar anak masuk masjid dulu. Nah, berarti dia direncana, diniatkan, direncanakan. Kalau direncanakan, diniatkan berarti hukumnya menjadi haram. Yang boleh itu tanpa direnyatakan. Dia masuk masjid tidak ada niat untuk sengaja melakukan sholat. Dia masuk masjid ba'dal asar atau ba'dal subuh. Maka di saat itulah dia disunahkan sholat tahiyatul dan hukumnya tidak ha tapi kalau direncanakan, diniatkan, maka hukumnya menjadi Anak mau wudhu habis subuh biar anak bisa sholat di waktu yang haram. Maka menjadi Ala Allama Baijuri. Walaysa minat tahari malakana alaihi fawaidu salah fardana akibat fardin. Termasuk bukan dianggap merencanakan. Andai kata seseorang punya sholat kodok. Wa sholla fardon akibat fardin. Kemudian dia sholat mengkodok fardu setelah fardu. Jadi kodok sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya. Karena fardunya kodoknya banyak. Apakah boleh setelah sholat asar yang mestinya setelah sholat asar haram untuk melakukan sholat, tapi dia melakukan sholat kodok. Sholat kodok boleh apa enggak? Karena ada waktunya kan. Tapi kalau ada zatul waget, kalau direncanakan, kan hukumnya menjadi haram. Tapi katanya di sini Imam Bayjid mengatakan bukan termasuk direncanakan kalau seseorang mengkodok sholat satu demi sah satu. Walaisa wa kadzalika laisa min at-tahiri ta'khiru salati janazah ba'da salatil asar. Salat jenazah habis sholat subuh atau habis sholat asar, boleh apa enggak? Boleh apa tidak? Kenapa sebabnya? Karena sholat jenazah ada waktu ada waktunya. Kapan waktunya sholat jenazah? Hmm? Kapan? Kapan? Setelah apa? Setelah orangnya meninggal. Ya masa belum meninggal sholati. Salah jawabannya itu. Setelah dimandikannya. Mungkin anak yang salah dengar setelah dimandi ya, setelah dimandikan baru hukumnya boleh sholat jenazah kalau belum dimandikan hukumnya tidak bu dan lebih sempurna lagi kalau sudah dikafani. kalau belum dikafani setelah selesai dimandikan belum dikafani disolati hukumnya makro boleh dan sah tapi hukumnya makro kalau belum dikafani bukan berarti belum dikafani telanjang bulat gitu disolatin tidak Maksudnya belum dipakaikan kafan, pakai pakaian masih. Pakai pakaian e, sarung, biasanya mayat disolati, dimandikan kan biasanya pakai sarung. Pakai sarung, pakai seweknya perempuan biasanya dipakai juga itu. Tahu sarungnya perempuan? Nah, itu kan panjang lebar. Jadi enak untuk memandikan mayat karena butuh sarung banyak. Nanti sarung ini diganti atau ditaruh di atasnya untuk diganti dengan sarung yang baru. Setelah ditaruh sarung yang baru di atasnya, sarung yang di bawah ya digeser untuk mengganti sarung yang baru. Nah, itu sholat e, memandikan jenazah. Nah, ketika <clears throat> selesai mandi, belum dikafani kan? Kita sholati, hukumnya sah. Tapi hukumnya makruh. Kapan tidak makruh? Setelah selesai di kafani, dilipat dengan kain kafan kain kafan yang putih itu. Wagat berarti ada waktunya. Zatul wagat berarti tidak haram ba'da asar ba'da subuh. Yang penting kan tidak haram kalau tidak diniat. Kalau tidak diniatkan tidak direncanakan. Berarti kalau direncanakan haram. Ya kan dikatakan seperti itu tadi. Nah, apakah dianggap direncanakan kalau misalnya sholat jenazahnya ba'da asar? Dikatakan sini tidak, bukan dianggap direncanakan kalau seseorang mengakhirkan sholat jenazah ba'da asar. Ada di, di antara mereka yang sholat jenazahnya sebelum asar, bahkan ada yang mhm. melakukan sholat jenazahnya ba'dal, boleh dua-duanya. Ya, mau ba'dal asar boleh juga katanya di sini. Kenapa? Rojak kasulatin musallin. Karena kadang-kadang diakhirkan sholat jenazah ini untuk menunggu orang lain yang belum yang belum datang keluarganya belum datang temennya belum datang atau mungkin tetangganya belum sampai belum sampai ke masjid semuanya ditunggu yang sambil menunggu sholat asar dahulu mereka. Ya, kemudian berarti sholat jenazahnya ba'dalah boleh. Wa in kana al-aula taqdimaha ala sholatil asar. Tapi tetap yang lebih baik didahulukan sholat jenazah atas sholat asar. Wa kaza ala sholat Jumat. Begitu juga yang afdol sholat jenazah dahulu baru sholat Jumat. Ini beda sekarang kan. Kalau sekarang sholat Jumat dulu baru sholat jenazah. Wakala fama yaqaul an min ta'khiriha an salati Jum'ah khilaful Oleh karena itu dikatakan sini apa yang sekarang berjalan yaitu sholat Jumat dulu kemudian baru sholat jenazah khilaful au walaysa min tahari aidon bukan termasuk juga direncanakan malau akharal asr au sunnataha liwiki aha waqtal isfirar li ahnaha sahibatul waqt kalau misalnya seseorang mengakhirkan sholat asar sampai langit itu berwarna kekuning-kuningan atau kemerah-merahan li'annaha sahibatul waqt karena salat asar yang memiliki wak, waktu tersebut walau qasada ta'khir jahilan bi'annahu taharrin andai kata seseorang misalnya merencanakan untuk mengakhirkan salat di waktu yang haram jahilan bi'annahu taharrin dia tidak tahu kalau hukumnya dianggap direncanakan dan kalau direncanakan hukumnya haram tidak tahu hukum itu lam tabtul salatuh maka tidak dianggap batal salatnya kama fi qalbi alal jalal walau dakhala al masjid fil awqat al madhkura nah, ada seseorang yang masuk masjid di waktu-waktu yang diharamkan ba'da subuh ba'da asar misalnya because di tahiyat dengan niat dan tujuan untuk melaksanakan sholat tahiyat masjid lam tan agid sholatuh maka tidak sah sholatnya wa kaza idza qasadaha ma'a ghairiha begitu juga kalau dia niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat yang lain kama fi qalbi Allahu a'lam <clears throat> Subhan Allah Subhanahu ya. Faedah pemizan. Al-khusu' fi shalah. Pembahasan tentang khusu' dalam dalam salat. Jadi pada pelajaran sebelumnya kita sudah memulai yang berkaitan dengan khusyuk fi Termasuk sebelumnya sudah kita sebutkan bahwasanya dianjurkan ketika kita beribadah untuk lebih mendahulukan kebagusan daripada ibadah tersebut daripada banyaknya ibadah ter kita lebih pentingkan Anak ibadahnya baik apa ndak, bagus apa ndak, daripada mementingkan banyak apa ndak, tanpa mementingkan bagus atau baiknya. Lebih didahulukan bagusnya daripada banyaknya. Banyak tapi tidak baik, tidak ada artinya. Lebih baik sedikit tapi bah, tapi baik, bagus. Ya, dan bagus termasuk di sini baik dalam sholat. Itu kan ibadah secara umum yang terlebih-lebih sholat karena sholat imadud awal ma yuhasab bihil abdu yaumal sholat tuh pertama kali yang dihisap seseorang atau seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholat sholatnya jadi yang pertama dilihat adalah sholatnya nah, sholatnya bagus atau tidak nah, bagusnya sholat adalah khusuknya ini yang kita bicarakan yang kita bahas khusuknya ketika dia sholat bagaimana khusuk yang khusuk itu apa? Sebelumnya sudah kita sebutkan. Nah, khusuk adalah anggota badan kita tenang dan juga hati kita tenang. Anggota badan kita tenang artinya jangan bermain-main dengan anggota badan kita. Berarti kalau seseorang bermain-main dengan anggota badannya ketika sholat, berarti dia tidak masuk. Membunyi-bunyikan jari-jarinya misalnya, tek, cetok, tek. Jarinya dibunyi-bunyikan ketika sholat. Berarti tidak kepalanya ya digoyang-goyang waktu sholat. Berarti nunjukkan, tidak khusyuk atau tangannya bermain dengan jenggotnya. Ini, kan ada sebagian. Walaupun tidak sampai membatalkan sholat ya, kalau begini-gini kan tiga kali berturut-turut batal. Ini tidak gerak jarinya misalnya, gini-gini aja. Ya, ini juga berarti menunjukkan tidak khusyuk. Pernah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang sholat dengan ber, e, menggerakkan atau bermain dengan jenggotnya. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, "Lau khasa'a, lau khasa'a qalbu hadza rajul, oh ma ma'ana? Lau khasa'at jawarihu. Lau khasa'a hadza la saat jawarih. Andai kata orang tersebut khusuk solatnya, artinya khusuk dalam hatinya, pasti dia juga akan khusuk anggota badan. Berarti kalau ada seseorang solat yang bermain-main dengan anggota badannya, walaupun tak, tidak sampai menimbulkan apa yang membatalkan solat, berarti sudah nunjukkan dia tidak khusuk. Karena kalau hati khusuk, insya Allah anggota badan yang lain menjadi patokannya hati. Makanya termasuk adab itu ya adab. Adab ini kan ada dua, adab dohir, ada ada adab batin. Adab batin, adab dohir yakni adab di depan orang yang kita hormati, orang yang kita segani, kita muliakan, di depan guru, depan orang tua. Di situ kita tampakkan adab dohir. Ya. Tidak mengangkat suara, duduk di bawah, ya duduk dengan duduk yang rapi, yang manis, tidak mengangkat kaki, nah dan sebagainya, tidak melewati di depan mereka ketika jalan. Nah ini adab yang dohir, adab yang adab yang batin kita muliakan, kita khusnudzon, kita hormati dalam hati kita, orang tua kita, guru kita mulia, kita hormati, kita adab mereka, kita cintai, kita khusnudzon, dan ya, kita anggap mereka adalah orang-orang yang mulia di hati kita. Nah, yang adab yang batin. Yang lebih penting yang mana? Zahir wala batin? Hah? Dua-duanya. Apa batin? Zahir tidak usah. Teriak-teriak, loncat-loncat kalian di depan mereka tidak apa-apa. Yang penting hati. Nah, ini yang kata-katakan. Biasanya kalau hati adab, insya Allah, anggota dohirnya pasti berah, beradab. Kalau ada sudah seseorang biasanya kalau sudah nunduk depannya ya, berarti nunjukkan dia menghormat dengan hatinya. Tapi kalau sudah ada seseorang yang tidak husnudzon dengan orang lain, dia tidak bakalan beradab karena sudah dalam hati dia tidak menghormatinya. Itu biasanya. Ini kita bicara biasa. Biasanya kalau ada yang tidak seperti itu ya itu luar biasa Nah, begitu juga di sini. Kalau ketika sholat anggota badan kita husu, berarti menunjukkan insya Allah hati kita hu. Tapi kalau sudah kita melihat orang tersebut bermain-main dengan anggota badannya, biasanya insya Allah dia hatinya tidak hu. Padahal yang dicari dalam sholat adalah hu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim ini beruntung orang-orang mukmin bukan semua orang mukmin yang beruntung. Siapa yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berarti menunjukkan kalau orang yang mukmin tidak khusyuk berarti tidak beron. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikril tidaklah sudah tiba waktunya bagi kalian orang-orang yang beriman ini kalau kalian ngaku beriman tidaklah tiba waktunya kalau untuk kalian khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala aqimi sholata li zikri aqimi sholata li dirikan sholat untuk mengingatku ya, tujuan daripada sholat itu kita mengingat Allah hadir hati kita dengan Allah kita hadirkan dan kita menghayati sholat tersebut dengan sebaik-baiknya biasanya kalau ada yang biasanya kita tidak khusyuk kan karenanya adanya apa namanya ada yang lewat-lewat di hati kita kan itu lintasan-lintasan mikir sana mikir itu mikir ini kan biasanya seperti itu dan itu sebabnya tidak keluar daripada apa yang terjadi kepada kita kalau kita mau husuk harus kita bisa menghilangkan sebab kenapa kok kita ini di waktu sholat ini kan sering mikir sana mikir itu kan Ingat ini, ingat itu. Bahkan kalau misalnya pun kalau kita lupa sesuatu, bisa kita ingat ketika kita jadi termasuk mujarab, nggak perlu minta doa kepada dukun lah. Kalau hilang sesuatu sholat aja yang banyak, yang lama, insya Allah di tengah-tengah sholat bisa i. Kenapa? Kalau di waktu sholat kita dibuat sama setan ini ingat buat tidak khusyuk. Karena dua sebab. Satu sebab kita tidak khusyuk dalam sholat karena sebab itu yang apa yang terjadi di sekitar kita, yang kita lihat dengan mata kita atau yang kita dengar dengan telinga kita. Itu membuat kita tidak khusyuk. Makanya dalam fikih kita dianjurkan sholat itu di tempat yang kita tidak melihat apa-apa di situ. Sholat ya di uh, tempat uh, atau sejadah-sejadah yang polos di depan kita tembok kan dianjurkan kita sholat di menghadap tembok kan yang tembok biar apa pandangan kita ini tidak jauh jadi langsung hadapan kita ini tembok nggak lihat apa-apa kalau kita sholatnya di jalan raya atau sholat kita di mall pandangan kita ini panjang Wah, lihat orang yang lagi duduk ngobrol lah, orang loncat, orang yang berjalan, orang naik mobil, mobil macam-macam, ada mobil yang bagus, ada yang truk macam-macam. Jadi tidak bisa khusyuk. Ya, kemudian oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Umar selalu kalau mau sholat terlebih dahulu menyingkirkan semua yang ada di hadapannya. Hatta mushaf walaupun Quran. Hatta kitab. kita inti sholat, kitabnya ditaruh di depan inti. Waid muhtarah berapa tahun atau atomnya ini kepikiran kebawa kemana-mana terus kadang-kadang orang malah sholat taruh koran di bawahnya itu tempat sujudnya taruh koran tempat sujud beritanya berita artis gimana bisa khusyuk sholat di depan utuh besar utuh keluarga ketika kemanten kapan ada waktunya ya kebawa-bawa jadi tidak bisa khusyuk, singkirkan semuanya. Itu yang membuat kita akhirnya tidak khusyuk. Hati kita memikir kemana-mana. Juga jaga mata. Makanya dianjurkan kalau misalnya kita sholat, kalau misalnya dalam keadaan gelap itu lebih baik. Daripada dalam keadaan terang. Karena terang kita bisa melihat macam-macam. Gelap sudah, tidak bisa melihat apa-apa. Makanya orang yang buta ini lebih khusyuk. Lebih bisa khusyuk daripada orang yang bisa melihat. Ini termasuk mereka yang kholwah-kholwah ya. Tahu kholwah? usla usla Mereka menyendiri, mengasihkan diri mereka dari manusia, dari keramaian. Coba nanti lihat sampai sekarang di Hadramut masih ada tempat kholwahnya Sayyidina Fakir Muqaddam, tempat kholwahnya Habib Abdullah. Dan di mana kholwahnya mereka? Di gunung-gunung, di bukit-bukit yang jauh. Untuk naik aja butuh perjuangan. Bukit yang batu-batu terjal, batu-batu besar. Kita lewati bukan dekat lagi, jauh, tinggi. Nanti sampai sana ada cuma gua kecil. Hanya cukup untuk kita melaksanakan sholat tempat itu. Itulah khulwah mereka. Kok sampai pergi ke sana? Ibadah lebih tenang, lebih sempur. Setelah ibadah mereka pulang. Makanya di antara mereka ini dari hati Hadramut sampai-sampai anak-anak mereka ini tidak tahu abah mereka ini siapa abahnya siapa ini tidak tahu. Karena apa? Karena anak-anak ini kan malam tidur. Ya, sebelum anak-anak bangun, ayah mereka sudah keluar dari ruh. Ketika mereka datang, anak-anak sudah tidur. Tiap hari seperti itu. Jadi hanya malam hari aja datang. Datang kepada istrinya aja. Ya bikinnya di situ. Habis itu sebelum subuh sudah sudah keluar. Jadi mereka tidak tahu. Sampai kadang-kadang mereka berkata kepada ibunya, ya Umi, kok aku ini punya ayah apa enggak sih? Kan tidak mungkin tidak punya ayah kalau ada anaknya. Kalau ada anak ya pasti punya. Tapi mana ayah kami? Ya, dikatakan kepada mereka, ayah kamu itu sudah meninggalkan rumah sebelum kamu bangun. Dan ayah kamu datang di saat kamu sudah ter tidur. Itu yang uzlah ya. Ada yang uzlah setahun, dua tahun, tiga tahun. Jadi hanya malam hari aja datang. Kadang-kadang malah tidak datang. Termasuk Al-Habib Abu Bakar Girsi Asyaf Kutub. Jadi 15 mm, tahun tidak keluar dari kamar. Padahal punya istri, punya keluarga. Tidak pernah keluar dari kamar. Hanya istrinya memberikan roti aja dari bawah pintu. Roti kamar itu ya. Kasih dari bawah pintu diselipkan tanpa melihat sedikit pun suaminya. Itu 15 tahun kita bisa bayangkan bisa bertahan seperti itu. <clears throat> Nggak pernah lihat orang sama sekali. Selama 15 tahun khutbah ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok ibadah di tempat yang kecil yang ini? Ya itu lebih sempurna, lebih khusyuk, lebih hadir daripada sholat di tempat yang lebih luas, makanya di masjid. Apakah baik masjid itu diperindah dengan ini dengan tidak baik. Cukup yang penting masjid itu bersih, luas, nyaman, eh jangan diukir-ukir. Orang yang sholat nanti akhirnya, oh masya Allah ya ukirannya ini ya. tidak husu akhirnya. Nah, kalau mereka berlomba-lomba memperbagus masjid, memperindah dalam ukirannya, dalam uh, modelnya, itu sudah tanda akhir, tanda akhir zaman. Ya, ini yang pertama, jadi mata dijaga mengenai khusyuk. Jangan ada sesuatu yang bisa kita lihat membuat kita tidak khusyuk. Telinga juga demikian. Jangan kita sholat duhur sebelum komat kita setel radio dulu. Ya, insya Allah tidak bisa. Nah, ini bagian yang lahir Ada bagian yang batin. Ini yang batin ini yang lebih repot lagi. Bagian yang batin ini hati kita ini akan mengingat-ingat sesuatu yang kita cintai. Itu otomatis tuh. Man ahabba syai'an aktsara min zik. Seseorang yang cinta kepada sesuatu pasti akan banyak mengingatnya. Betul lah anda Kalau kalian cinta sama seseorang misalnya pasti kalian akan sering mengingatnya kan gitu. Kalau kalian e, cinta sama dunia pun juga demikian pasti kalian akan akan selalu mengingat dunia cinta sama uangnya diingat uang kurus keuntungan terus karena dia cinta nah ini yang repot kebanyakan orang cinta kepada dunia cinta kepada sesuatu sehingga mereka di waktu sholat ingat kepada apa yang mereka cintai termasuk juga keluarga kan gitu cinta kepada orang tua akhirnya sholatnya ingat nah di saat itu berusahalah untuk menghilangkan kita mengingat apa yang kita cintai dengan apa kita pahami apa yang kita baca itu arti daripada khusyuk Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dalam hati kita hayati. Kita renungkan apa sih arti yang kita baca itu. Oh, iya karena dua iya hanya kepadamu hanya kepadamu kami menyembah hanya kepadamu kami minta pertolongan maka dengan memahami apa yang kita insya Allah lintasan tidak ada lintasan hati tidak datang hanya kita fokus dengan apa yang kita baca nah ini yang eh, <clears throat> bisa kita lakukan kalau kita kepingin ho. Maka di sini dikatakan oleh Imamul Haddad, Sayyidina Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, dia berkata, "Al-amal qalil ma'al ihsan khair minal kasir bila ihsan." Amal sedikit tapi baik, lebih baik daripada amal banyak tapi tidak. Qala Allah Ta'ala, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh." Akan lanjutannya wal mu'minun dalam ayat tersebut Allah SWT mengatakan, Wakul, katakan wahai Muhammad. I'malu, beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat apa yang kalian lakukan, apa yang kalian amalkan. Wa dan rasulnya. Bahkan wal mu'minun juga dan juga orang-orang mukmin. Ini artinya apa? Ketika kita sholat, ketika kita ibadah, maka di saat itulah Allah melihat kepada kita. Di saat itulah Rasul melihat kepada kita. Di saat itulah keluarga-keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, yang sudah di alam barzah, itu akan melihat kepada kita. Kita sujud di malam hari, tidak ada orang yang melihat, tapi kita ketahuilah di saat itu Allah melihat. Di saat itu orang tua kita yang sudah meninggal, kakek kita yang sudah meninggal, guru kita yang sudah meninggal melihat kita. Yakin apa enggak? Yakin. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita membuat hati Nabi SAW sedih. Kenapa? Karena disitulah dikatakan oleh Rasul kalau di saat itu seseorang melakukan kebaikan, amal kebaikan ya, dan kemudian mereka melihat maka mereka akan menjadi senang hatinya, gembira. Tapi sebaliknya kalau mereka melihat seseorang melakukan kemaksiatan, kejelekan, maka mereka menjadi sedih. Tapi mereka tidak lupa mendoakan kepada Allah. Ya Allah berikan hidayah beliau berikan hidayah orang tersebut berikan hidayah berikan taubat berikan ampunan daripada maksiat yang dia lakukan didoakan so. oleh karena itu walaupun kita punya orang tua misalnya kakek nenek kita sudah meninggal guru kita sudah meninggal tapi ketahuilah mereka tidak akan putus perhatiannya kepada kita walaupun mereka sudah di alam barzah walaupun hanya mendoakan meminta kepada Allah dan memohon kepada Allah didoakan diperhatikan oleh guru kita orang tua kita yang sudah mendahului Bahkan perhatian mereka lebih daripada di saat mereka masih hidup. Karena kalau mereka masih hidup, masih mereka punya tanggungan kepada orang lain, punya tanggungan kepada keluarga, punya tanggungan mencari rezeki, punya tanggungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsentrasinya terbelah belah. Tapi kalau sudah meninggal, mereka tidak ada tuntutan-tuntutan, kewajiban-kewajiban. Mereka bisa fokus berdoa, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dikatakan di sini Allah akan melihat apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Wa rasuluhu dan rasulnya juga. Ai halal amal, dilihat kapan? Di saat kita beramal. Mau amal baik ataupun amal jelek. Di saat kita melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan itu akan dilihat oleh Allah dan rasulnya. Fayanzur kaifa amalukum lahu dan mutalabah. Maka di situ akan dilihat bagaimana kamu beramal lil mutalabah bil ihsan. Ini semuanya untuk kalian dituntut untuk beramal dengan amal yang ba baik karena akan dilihat oleh Allah, akan dilihat oleh Rasul wasaturaduna. Dan kemudian setelah itu kalian akan dikembalikan. Kembalikan kemana? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, tsumma turadduna ila alimin ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ketahuilah kematian yang kamu lari darinya pasti akan datang kepadamu walaupun kamu berusaha berlari dan menghindar tetap akan datang kepada kamu setelah kamu mendapatkan ajalmu apa yang terjadi kamu akan dikembalikan kepada Allah yang menciptakan kamu Kemudian setelah itu akan dikasih tahu apa yang kamu perbuat ketika kamu masih hidup di dunia ini. Eh, kamu melakukan ini, kamu Kemudian untuk apa disebutkan? Agar kita tahu kita ini pantas masuk surga atau sebaliknya kita pantas masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahimin. Nah, lil mujaza. Kenapa turadun? Kenapa dikembalikan nantinya kita semuanya kepada Allah? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Lil mujaza untuk dibalas. Kita kembali kepada Allah untuk dibalas. Makanya dikatakan hari pembalas pembalasan, baik pembalasan yang baik ataupun pembalasan yang ya amal miskala zaratin Zimujaza bima wa'adakum bihi inahtasum Untuk membalas dengan apa yang dijanjikan kepada kalian daripada kebaikan Wa'ad Janji yang baik Wa'id Janji yang jelek jadi ancaman In ahsantum Jika kamu berbuat amalan yang In ahsantum Fihi yang keenam, al-khalil. Al-khalil ma'al ihsan khairun minal kasir bila nah, fadurra wahida. Durra wahida satu mutiara kecil. Satu mutiara. Satu berlian lah. Khairun min isrina himlan minal wada. Lebih baik daripada 20 keranjang. Tapi isinya sesuatu yang tidak berhar. 20 keranjang tempat sampah. Apa artinya? cukup hanya mungkin cuma satu ruas jari tapi mutiara kan gitu. Pilih mana kalian? Satu ruas jari tapi berlian daripada 20 truk tapi pasir. Pasir berharga mahal kan masih ber ya semahal-mahalnya pasir ya tetap tidak ada art kalau dibanding ber ya, nah, padahal bentuknya kecil ini 20 truk Begitu juga ketika kita ibadah. Dua rakaat aja. Tapi kita perbaiki, kita berbagus. Kita berusaha usuh hadir sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lalai walaupun tidak dari awal dari sampai akhir ya. Karena kalau dicoba-coba sulit juga ya. Kalau kita sholat dari awal sampai akhir, khusyuk tidak ingat yang lain sama sekali. Berarti makomnya tinggi. Berarti orang soleh betul. Kayaknya ya, sebagian di antara mereka kan dijanjikan ya. Nanti sholat dua rokat jangan mikir yang lain dari awal sampai akhir. Anak kasih satu ekor ontah Dari awal sampai akhir. Dari awal sudah berusaha usuh usuh usuh. Sampai dua rokat sudah menjelang akhir tasahud sani, tasahud dan tasahud awal. Wah ini sudah hampir selesai. Kepikiran dia satu ekor unta dapat hadiah. Kira-kira betina apa? apa jantan, besar apa kecil. Baru sadar, oh iya, anda tidak boleh ingat yang lain. Ya Allah, gagal sudah. Padahal menjelang akhir daripada sholatnya. Jadi tidak bisa, ya sebangku kita. Kita bisa 90%, 90%, 80%, persen Bertambah banyak khususnya, ya bertambah banyak pak yang penting harus ada usaha. Yang tercela itu yang tidak ada usaha mau khusus mau no. yang penting selesai kewajiban kan itu Kadang-kadang mereka seperti itu. Yang penting sudah selesai tidak tidak ada kewajiban lagi. Jangan. Ya kita mencari pahala, kita mencari ridho Allah Subhanahu bukan hanya menggugurkan kewa, kewajiban. Qala Faedah ketujuh qala Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala fi qouli ta'ala inna salata tanha tanha. Salat itu menjauhkan seseorang dari kekejian dan kamu. Afhama qauluhu as-salata al-mu'arrafata bi al-salah ini ditakrifkan dimakrifahkan dengan pakai alif lam. inna solata as-solata bukan inna solatan. Kenapa? Berarti nunjukkan itu hanya solat tertentu. Solat ter Salat yang apa itu? Salat la takun nahiyatan anil wasa mungkar illa ida ata bihal musalli ala wajhi hasan. Yaitu salat itu tidak akan me menjauhkan seseorang daripada kekejian dan kemungkaran kecuali sesuai dilaksanakan tersebut sesuai dengan anjuran agama dengan bentuk yang baik. Qura'a ma yajfiha wa yundab ma'al hudur al Memperhatikan di waktu salat apa yang sunnah, Ya perhatikan ketika itu hadirnya hati, khusyuknya. Hatta takun salatuhu kamilatan nahiyatan anis fasa wal hingga sholatnya menjadi sholat yang sempurna dan menjauhkan e, dirinya daripada ke, kekejian dan kemung. Qala alaihi salatu laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqal seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa daripada sholatnya illa ma aqal yani ma fahim kecuali sekedar apa yang dia pahami minha daripada sholat dia paham daripada apa yang dia baca ketika sholat separuh berarti pahalanya separuh karena Habib Idrus bin Umar Hafsi radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ala qalihi sallallahu alaihi wasallam sholata Rasul sallallahu dalam hadisnya bersabda soli solata muwaddi salatlah kalian di seakan-akan sholat orang yang akan meninggalkan alam dunia ini sholat terakhir artinya jadi kalau kalian didatangi malaikat Israel, ya, maka kalian dikatakan oleh malaikat Israel, ya fulana, ini anak mau jemput nyawa ente. Cuma anak masih ada waktu, karena kasih waktu ente hanya 10 Tapi kalau tak ada Jadi ketika itu dikasih kesempatan untuk sholat, insya Allah dia akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia agak ini maksiat sama Allah? Ya Allah ini sholat terakhir. Berarti anak harus jadikan sholat anak ini husnul khol. Harus sholat anak sholat yang terbaik. Harus hadir hati anak harus husnul Berusaha pasti dia. Untuk menjadikan sholatnya sholat yang baik dan hudur khusus kepada Allah subhanahu karena dia tahu ini sholat terakhir. Nah, kata Rasul, kalau kamu ibadah, apapun ibadahnya, bukan hanya sholat. Kalaupun ya, walaupun di sini yang disebutkan soli, tapi begitu juga yang lain. Jadi kan seakan-akan itu adalah ibadah yang terakhir. Kadzalika kayu indah kulli ibadah min shaum. Kalian mau puasa Ramadan, jadi kan seakan-akan itu Ramadan ter wazikir. Kalau kalian baca zikir habis sholat subhanallah, jangan-jangan ini subhanallah terakhir habis ini. Ya, wa membaca Quran, jangan-jangan ini bacaan Quran yang terakhir habis ini baca Qurannya di kubung faf'alha. Maka lakukanlah bi ahsan mungkin. Lakukan ibadah itu dengan sebaik-baik. Ka'annaha akhiru salatin aw saumin. Seakan-akan itu adalah salat kamu yang terakhir, puasa kamu yang aw ay ibadatin kanat atau ibadah apapun itu. Yang terakhir yang ke-10 qala Allah azza wa jalla la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu jangan kamu mendekati salat dalam keadaan kamu mah sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucap ini ayat turun di saat minuman keras di waktu itu belum diharamkan masih halal karena ketika Rasul SAW diutus dengan membawa agama Islam tidak langsung khamr itu diharamkan karena Islam yang masih memberikan toleran kepada umat ini dan di saat itu mereka betul-betul sangat hobi hobinya adalah minum minum minuman ke hobi mereka jadi kalau langsung diharapkan akan membuat mungkin mereka tidak mau masuk is sedikit-sedikit nah di saat masih Islam baru belum haram hanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yas'alunaka 'anil khamri 'anil maisir 'anil wal maisir kul fihima ismun kabir wa mana fi'un linnas kamu bertanya tentang khamr tentang perjudian katakan dalam perjudian dalam khamr ada manfaatnya ada juga kerugiannya madaratnya itu aja tidak dikatakan haram dah hanya diberitahu ada manfaatnya tapi juga ada madarat wa ismuhuma akbaru di situ belum diharamkan masih. Jadi mereka sahabat radhiyallahu taala anhum mereka masih minum minuman keras. Termasuk diantaranya Sayyid Abdullah eh, Abdurrahman bin Auf membeli minuman keras banyak berapa botol diundang teman-temannya waktu itu menjelang maghrib sore hari minum mereka tidak haram di saat maghrib mereka dalam keadaan mabuk karena baru minum minuman ini mereka sholat maghrib sholat maghrib salah satu di antara mereka jadi imam karena masih mabuk masih ada ya pengaruh daripada minuman keras bacaannya salah sah kalau tidak salah baca kuliah ya ayuhal kuliah ya ayuhal itu salah salah mestinya kan kuliah ya ayuhal kafirun la abudu Ta'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu ta'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna. Dan kamu pun juga tidak menyembah apa yang aku ini hitam kepada orang kafir. Kul katakan kepada orang kafir, aku ya tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku ya lakum dinukum diyadin. Bagiku agamaku dan bagimu dibaca salah-salah. Kalau salah dibacanya kuliah ya yuhal kafirun, a'budu ma ta'budun. Berarti aku menyembah apa yang kamu wa antum abidu nama a'bud dan kamu menyembah apa yang aku hanya kebalik-kebalik sudah rusak karena dalam keadaan pengaruh pengaruh alkohol minuman keras maka disitulah turun ayat ini wala taqrabus shalah wa antum haram apa ndak belum haram cuma jauhkan minuman keras di saat mendekati jadi belum diharamkan secara mutlak cuma tidak boleh minuman keras kalau sudah waktunya mau so ya. itu tidak haram masih itu timbulnya di situ nah, di sini kenapa kok dikatakan jangan mendekati sholat jangan mendekati sholat di saat kamu masih mabuk sampai kamu sadar kamu faham apa yang kamu ucap Nah, di sini dikatakan kil sukara min kasratil ham. Ada yang menyebutkan ahli tafsir. Ini yang dimaksud bukan mabuk-mabuk minuman keras. Tapi min kasratil ham karena sumpeknya. Paham ya? Jadi kadang-kadang seseorang ini karena betul-betul sumpek sampai tidak bisa husuk sholatnya. Betul. Ingat sana, ingat sih. Di saat sumpek dia tidak sentrasi sholatnya. Ingat sana, ingat Nah, ada mengatakan maksudnya jangan kamu sholat dalam keadaan sumpek. Hilangkan dulu, konsentrasi dulu, makanya dianjurkan sebelum sholat kita berhenti sejenak, jangan langsung takbir. Setelah komat selesai kita berhenti dulu. Hadirkan dan renungkan bahwasanya kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita berhadapan Allah, kita munajat dengan Allah. Kita dilihat oleh Allah Subhanahu hadirkan kemuliaan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu dan kita mengharap surga dari Allah, kita malu kalau kita tidak khusyuk dan seterusnya. Sehingga baru konsentrasi ada, baru kita mulai takbiratul ihram. Nah, itu yang dianjurkan sebenarnya, walaupun banyak di antara kita tidak melakukannya. Kita langsung aja Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, kalau kita sumpah jangan memulai sholat sampai makanya termasuk diantara yang dianjurkan dalam kitab kalau kalian dalam keadaan marah jangan sholat Jangan kalian eh, sholat dalam keadaan kalian mengan mengantuk. Bahkan lebih baik kalian sholat di akhir waktu tidak apa-apa daripada kalian sholat di awal waktu tapi dalam keadaan mengan. Karena ketika mengantuk, ketika marah, insya Allah sholatnya tidak hu. Nah, jadi ke, ada yang mengatakan mingkas wakin min hobi dunia. Ada yang mengatakan karena cinta kepada. Jadi jangan kamu sholat di saat kamu tidak paham dengan apa yang kamu ucapkan. Sebabnya apa? Sebabnya karena cinta kepada yang kita sebutkan tadi, kita sebutkan tadi termasuk salah satu sebab seseorang tidak khusyuk karena dia akan mengingat apa yang dia cintai. Kalau dia cinta dunia, tidak bisa sholatnya hu, so pasti dunia akan dia ingat-ingat di waktu dia sholat. Wakala Wahab al-Murad bihi zahiruhu. Wahab bin Munabih mengatakan, tidak, itu maksudnya adalah mabuk-mabuk yang zahir Fihi tambih ala sukri dunia. Maka di dalam apa yang mereka katakan tambih peringatan ala sukri dunia terhadap mabuk kepada dun izbayyana fihi al illah karena Allah SWT di situ menyebutkan ilahnya. Kenapa hatta tafhama hatta tafhamu hatta ta'lamu ma wa kam min musallin lam yashrab khamran wa huwa la ya'lam ma yakun fi salati. Banyak di antara mereka yang salat tapi tidak paham apa yang dia kan banyak kan? baca tapi tidak paham, makmum sholat tapi tidak ngerti, mendengar suaranya ipas, imam membaca surat tapi tidak paham. Kadang-kadang kalau ditanya imam baca surat apa tadi, masih ingat ya? Salat maghrib tadi imam baca surat apa? Hmm? Lupa. Kalian tidak dengar suaranya imam tadi? ada yang mungkin tidak dengar tuli atau jauh jadi termasuk di antara mereka itu banyak, bukan kita-kita juga termasuk. Kita membaca tapi tidak paham. Kita mendengar imam, suara imam membaca tapi kita tidak paham. Ya, jadi tujuan Allah SWT melarang mereka mendekati sholat di saat mereka mabuk. Kenapa? Karena supaya mereka, mereka bisa paham. Tujuannya berarti supaya mereka, kita paham, paham apa yang kita ucapkan di saat kita sholat. Berarti di sini mabuknya mabuk apa? Mau mabuk dunia, mau mabuk dengan beneran, mau mabuk dengan sumpah, mau mabuk dengan apa yang kita cintai, hilangkan itu semuanya. Jangan kita mulai sholat kecuali setelah kita konsen ada pertanyaan jawabannya Ustadz jika kita tidak sempat untuk melakukan sholat sunnah sebelum subuh karena bangunnya telat dan di musola sudah komat untuk melakukan sholat subuh lalu setelah sholat subuh kita niat untuk melakukan sholat sunnah qobliyah subuh dengan niat adaan bagaimana hukumnya karena saya mendengar bahwa jika kita tidak sempat sholat sunnah sebelum sholat fardu maka boleh dilakukan setelah sholat fardu dengan niat adaan selama waktu sholat fardu itu belum habis betul apa yang dia dengar boleh dia sholat sunnah qobliyatus subuh setelah dia melaksanakan sholat subuh dan niatnya adaan bukan kotoan tapi amalus salaf ya amalus salaf mempunyai amalan tertentu. Mereka tidak melakukan sholat subuh, sholat sunnah subuh, kalau mereka ketinggalan tidak sholat tidak sempat sholat sunnah subuh sampai mereka sholat sholatnya kapan di waktu duha. Nah di saat duha mereka mengkoh kodok karena kalau sudah sholat duha berarti dikodok karena kalau misalnya kita sholat setelah sholat subuh menurut mahab syafi'i boleh karena waktunya menurut mazhab Syafi'i kan dari masuknya waktu sholat subuh sampai keluarnya waktu itu waktunya qobliyah. Dari masuknya sholat fardu sampai keluarnya sholat mau kita sudah melaksanakan sholat fardu atau belum, yang penting masih ada waktunya sholat fardu maka kita boleh melakukan sholat sunnah qobliyah. Itu mazhab Tapi mazhab Abu Hanifah tidak membolehkan. Mazhab Abu Hanifah mengatakan setelah sholat subuh tidak boleh sholat koplia koplia subuh ini sama koplia asar karena mereka tidak melihat ya ini eh, secara umum sebenarnya bukan hanya koplia subuh karena mereka tidak melihat bahwasanya yang diharamkan di waktu-waktu yang haram itu zatu sabab mutaakhir dengan nafilah mut tapi mereka mengatakan semua sholat sunnah haram bukan hanya zatu sabab mutaakhir atau nafilah mutaakhir semua termasuk obli qabliyah يا ربنا في بأننا اكترفنا وأننا أشرفنا على الأضحى